Makanya Allah Subhanahu wa taala ikhwatul Islam telah memerintahkan di dalam Al-Quranul Karim dalam ayat-ayat yang banyak menganjurkan demikian pula Al-Quran memuji orang-orang yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. <clears throat> Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 200. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا Apabila kalian telah selesai melaksanakan manasik haji kalian, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kalian mengingat bapak-bapak kalian, bahkan lebih banyak dari itu. Allah juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk dan ketika ia berbaring. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Wadzakirin Allah katsiran والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما dan laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah wanita yang banyak berzikir kepada Allah Allah akan sediakan untuk mereka apa maghfirah ampunan wa ajran azima dan pahala yang besar sekali coba lihat para pendengar sekalian ayat-ayat tadi menyuruh kita untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mengapa karena kebutuhan seorang hamba kepada zikir, kefakiran seorang hamba kepada zikir sangatlah besar. Bahkan seorang hamba dia sangat butuh kepada zikir itu di setiap pejaman matanya. Seorang hamba tidak bisa hidup kecuali dengan tidak bisa hidup dengan zikir. Karena zikir itu merupakan kehidupan hati seorang hamba maka suatu waktu yang kosong daripada zikir tentu akan menjadi sebuah kerugian bagi seorang hamba. Ya, seorang hamba yang banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia waktunya sia-sia. Bahkan mungkin ia akan menyesal kelak dengan penyesalan yang sangat ketika ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bahkan disebutkan dalam hadis yang yang diriwayatkan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman demikian pula Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah dari hadis um, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha <clears throat> bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min sa'atin tamurru bi ibni adam la yadhkuru Allah ta'ala fiha illa tahassara 'alaiha yaumal qiyamah tidak ada sesaat pun yang melewati anak Adam di mana ia tidak berzikir kepada Allah kecuali ia akan menyesal kelak pada hari kiamat. Dan hadis itu dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan sahih Jami' Shaghir di hadis nomor 5720. Ya Rasulullah di sini ikhwatul Islam menjelaskan bahwa tidak ada sesaat, di ya, satu saat yang dilewati oleh anak Adam di mana ia itu kok ia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ia akan menyesal kelak pada hari kiamat. Oleh karena itulah para pendengar, semoga Allah memuliakan kita semua. Kalau kita memperhatikan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa banyak hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan kepada keutamaan zikir yang menunjukkan akan betapa tingginya kedudukan zikir betapa banyaknya faidah-faidah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Tirmizi, Ibnu Majah demikian pula Imam Hakim meriwayatkan <clears throat> dan Imam Hakim berkata sanadnya sahih serta disetujui oleh Imam Az-Zahabi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Jami' Saghir di hadis 2629 <clears throat> dari hadis Abu Darda ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda <clears throat> Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khair wa khairun lakum min infaqi dhahabi wal wariq wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqakum yadribu a'naqakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum qalu bala ya Rasulullah qala dzikrullah Rasulullah bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian amalan yang paling baik dan yang paling suci di sisi Tuhan kalian, yang paling tinggi derajatnya untuk kalian, bahkan lebih baik untuk kalian daripada menginfakkan emas dan perak lebih baik dari kalian daripada kalian bertemu dengan musuh lalu kalian memutuskan leher mereka atau mereka memutuskan leher, leher kalian maka para sahabat berkata mau hai Rasulullah apa itu betapa besarnya amalan ini kata Rasulullah zikrullah yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala masya Allah Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun," kata Rasulullah, telah men, telah berlalu para mufarridun. Maka mereka para sahabat bertanya, wa mal mufarridun ya Rasulullah? Siapakah para para mufarridun itu ya ya Rasulullah? Siapa mereka yang telah mendahului kami itu?" Maka Rasulullah bersabda, "Adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat." yaitu laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah memberikan permisalan orang yang suka berzikir kepada Allah itu seperti orang yang hidup dan orang yang tidak suka berzikir itu seperti orang yang mati. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dari hadis Abu Musa al Ashari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت permisalan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah kata Rasulullah seperti permisalan orang yang hidup dengan yang mati tentu semua kita tahu tidak sama orang yang hidup dengan yang mati Ya, orang mati tidak bisa berbuat apapun juga. Orang mati sudah tidak bisa memberikan apapun juga. Di sini menunjukkan ya akal Islam bahwa kehidupan hati seorang hamba ketika ia banyak berzikir kepada Allah dan tanda kematian seorang hamba hatinya ketika ia telah berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis-hadis ya yang menunjukkan betapa banyaknya, <clears throat> betapa besarnya, betapa agungnya, betapa manfaatnya dikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ikhwatul Islam ma'azakumullah. <clears throat> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis sebuah kitab yang yang sangat bagus sekali. Ia adalah sebuah kitab yang berjudul Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimil Tayyib. Beliau menyebutkan di situ lebih dari 100 faidah zikir. Di mana faedah <clears throat> faidah zikir yang disebutkan oleh beliau sangat banyak sekali. Sangat manfaat sekali. Bahkan mungkin kalau ya, para pendengar sekalian membaca kitab tersebut akan menggerakkan bergerak hati kita semangat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena faidah-faidahnya sangat banyak sekali untuk kehidupan kita ini. <clears throat> Apa di antara faidah-faidah zikir itu yang pertama kata beliau famin fawaidiz zikri. Di antara faidah zikir annahu yatrudu syaitan wa yuqmi'uhu wa yaksiruh bahwa zikir mengusir setan menghancur leburkan tipu daya muslihatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Wa man ya'shu an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah yang Rahman, maka kami jadikan setan sebagai teman untuknya. Nauzubillah. Kalau teman jadi tem kalau setan jadi teman, pasti ya yang ada adalah dia selalu menyuruh kita kepada kesesatan. Ini menunjukkan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, setan akan lari darinya. Allah juga berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 201 ketika mensifati orang-orang yang bertakwa Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu apabila tertimpa godaan syaitan mereka segera ingat berzikir kepada Allah, maka mereka pun langsung melihat bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Allah Subhanahu wa taala di sini para pendengar sekalian mensifati orang yang bertakwa ketika digoda oleh syaitan segera mereka berzikir kepada Allah, segera mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya telah sabit dalam Musnad Imam Ahmad. Demikian pula Sunan Tirmidzi Demikian pula Mustadrak Al-Hakim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Dari hadis Al-Haris Al-Ash'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah subhanahu amara Yahya bin Zakaria bi khamsi kalimat." Sesungguhnya Allah menyuruh Yahya bin Zakaria dengan lima kalimat. An ya'mala biha agar mengamalkan lima kalimat tersebut wa ya'muru bani Israil an ya'malu biha dan memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkannya. Wa innahu kada an yubatti biha dan sesungguhnya Yahya hampir-hampir terlambat menyampaikannya. Faqala lahu Isa alaihissalam maka berkatalah kepada Nabi Isa kepadanya <clears throat> Inna Allah amaraka bi khamsi kalimat lita'mala biha wa ta'muru bani Israel an ya'malu biha Sesungguhnya Allah sudah memerintahkan engkau hai Yahya dengan lima kalimat agar kamu mengamalkan dan menyuruh Bani Israel untuk mengamalkannya. Fa imma an ta'murahum wa imma an amurahum. Ya. Hendaklah kamu memerintahkan mereka atau aku yang akan memerintahkan mereka. Faqala Yahya, "Akhsha in sabaqtani biha an yukhsaf bi au u'adzab." Berkatalah Yahya bin Zakaria, Aku khawatir kalau kamu dahului aku, kata Yahya, aku akan ditenggelamkan ke dalam muka bumi dan aku atau aku diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fajama'an nasa fi Baitul Maqdis. Kemudian ya Nabi Yahya pun mengumpulkan manusia di Baitul Maqdis. Famtala al-masjid lalu masjid pun menjadi penuh. Wa qa'adu ala syuraf dan mereka pun ya duduk di atas syuraf-syuraf فقال إن الله أمرني بخمس كلمات Lalu ia berkata sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk menyuruh kalian dengan lima kalimat agar aku mengamalkannya dan kalian pun mengamalkannya. <clears throat> Lalu beliau menyebutkan yang pertama tauhid, yang kedua salat, yang ketiga puasa, dan yang keempat adalah sedekah. Lalu beliau menyebutkan yang kelima beliau bersabda, beliau berkata, "Wa amurukum an tadhkurullah." Aku perintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah. Fa inna masalu dzalika kamathil rajulin kharajal al-aduwwu fi athari sura'an hatta idza ata 'ala hisni hasinin fa ahraza nafsahu minhum. Kadzalika al-'abdu la yahruzu nafsahu minasyaitan illa bi dzikrillah ta'ala. Sesungguhnya orang yang berzikir permisalannya kata beliau seperti orang yang dikejar oleh musuh. Lalu orang itu pun berlindung pada sebuah benteng yang sangat kokoh. Demikian pula seorang hamba tidak bisa membentengi dirinya dari syaitan kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Yahya, para pendengar sekalian, memberikan permisalan. Ya, permisalan apa? Bahwa orang yang berzikir kepada Allah seperti seorang yang lari dari musuh dan dikejar oleh musuh, lalu ia pun bersembunyi atau berlindung pada sebuah benteng yang sangat kokoh sekali. Wajud tasbih di sini apa? Seorang hamba selalu setan itu akan berusaha untuk menggoda seorang hamba dalam setiap kehidupannya ya apalagi yang namanya iblis yang sudah ber, bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda manusia ya dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kiri, dari arah depan, dari seluruh arah. Maka iblis berusaha untuk menggoda manusia. Maka kemudian tidak ada benteng yang paling kokoh bagi seorang hamba kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah mensifati faidah yang ini adalah merupakan faidah yang sangat besar. Kata Ibn Qayyim, "Falau lam yakun fi dzikri Falau lam yakun fi dzikri kalaulah tidak ada di dalam berzikir illa hadhil khaslah al-wahidah kecuali faidah ini lakana haqiqan bil abdi alla yaftur lisanuhu maka sungguh berhak bagi seorang hamba agar tidak lelah lisannya dari zikir kepada Allah wa alla yazala lihlihajan bidzikrih dan senantiasa lisannya itu basah dengan zikir kepada Allah fa innahu la yahrizu nafsahu min aduwwi Kenapa? Karena ia tidak bisa membentengi dirinya dari musuhnya kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah zikir di akal Islam annahu yajlubu liqalbi dzakiri al-farah was-surur war-rahah wa yurisul qalba was qalba as-sukun wat-tuma'ninah. Bahwa zikir kepada Allah mendatangkan untuk hati rasa bahagia, gembira dan dan istirahat ketenangan. Mewariskan kepada hati apa asukun rasa tenang, tumak nina. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub orang-orang yang beriman dan hati mereka merasa tenang dengan zikir kepada Allah, ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Maka seorang hamba ya akhi, ketika berzikir kepada Allah, dia memberikan kehidupan dalam hatinya sebetulnya. Dia sedang memberikan makanan kepada hatinya, bahkan memberikan ruh kepada hatinya itu. Makanya seorang hamba yang kehilangan zikir seperti jasad yang kehilangan makanan pokoknya. Sehingga jasad itu merasa lemah, merasa ia ya lemah sekali ketika ia tidak makan. Demikian pula hati. Ketika ia jarang berzikir, jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati itu menjadi lemah. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata, "Adzikru lil qalbi mathalul ma'i lis samak." Fakaifa yakunu halus samak idza faraqa ma Zikir untuk hati seperti air untuk ikan. Coba antum lihat perhatikan kata beliau keadaan ikan kalau dia ya dilepaskan dari air kelepek-kelepekan ya. Demikian pula hati. Hati seorang hamba ketika lepas dari dikir, ia merasa tidak tenang, gelisah dan yang lainnya. Makanya kita seorang ya, orang yang beriman, yang mencintai Allah Rabbul Alamin, tentunya adalah kita berusaha untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah zikir annahu yurithuhu dzikrullahi lah. Bahwa orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, Allah pun akan senantiasa mengingatnya. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum." Maka ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kamu. Ya, kalau kita ingin diingat oleh Allah, ingatlah Allah. Di dalam Sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada apa-apa yang ia riwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa taala. Allah berfirman, "Man dzakarani fi nafsih, dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairim minhum." Barang siapa yang mengingat Aku, kata Allah, dalam dirinya aku akan ingat ia dalam diriku. Dan barang siapa yang mengingatku di tengah-tengah halayak, maka aku akan ingat ia di tengah halayak yang lebih baik dari itu. Ya, yeah. tapi tidak boleh difahami di tengah halayak di sini. Artinya <clears throat> seseorang mengadakan zikir berjamaah sebagaimana nanti akan kita bahas. Bahwa zikir berjamaah sama sekali tidak disyariatkan oleh Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam. Di antara faidah zikir annahu yahuttul khataya wa yudhibuha wa yunajji dzakira min adzabillah. Di antara faedah zikir apa? Bahwa zikir itu bisa <clears throat> menghapus dosa-dosa. Ya, menghilangkan dosa-dosa, bahkan menyelamatkan orang yang berzikir dari azab Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Muad bin Jabal radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyun 'amalan anjalahu min adzabillahi min dzikrillah ta'ala." Tidak ada amalan yang dilaksanakan oleh seorang anak Adam yang lebih menyelamatkan untuknya dari azab Allah kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih Jami' Shaghir di hadis nomor 5644. di antara keutamaan zikir annahu yatarattabu alaihi min al-ata'i was thawabi wal fadl ma la yatarattabu ala ghairihi min al-a'mal bahwa zikir menghasilkan pahala serta keutamaan yang tidak dihasilkan oleh amalan lainnya apa itu ya ia adalah ibadah yang sangat ringan kenapa karena lisan gerakan lisan itu ringan ya. Kalau kita bergerak dengan tangan kita capek. Dengan kaki kita capek. Tapi dengan lisan kita tidak capek. Tapi ternyata dengan lisan itu ya kita berzikir kepada Allah menghasilkan pahala yang sangat besar sekali. Makanya dalam As-Sahihain dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah" Lahul mulku wa lahul wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul wa huwa ala kulli syai'in qadir pada setiap harinya seratus kali maka sama dengan memerdekakan <clears throat> eh, sepuluh eh, orang hamba sahaya dituliskan untuknya seratus kebaikan diampuni untuknya seratus keburukan dan itu menjadi tameng untuknya dari syaitan pada hari itu sampai di waktu sore. Dan tidak ada seorang pun kata Rasulullah yang mengamalkan yang lebih afdal dari apa yang ia amalkan kecuali orang yang mengamalkan lebih dari itu. Subhanallah ya akhir Islam. Ya. Dan banyak lagi faidah-faidah zikir di sini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau Fiqhul Ad'iyati wal Idhkar. <clears throat> Kemudian yang harus kita perhatikan adalah yaitu tentang adab-adab berzikir. Ketahuilah ya akal Islam, a'azakumullah. Dalam berzikir harus kita memperhatikan adab. Karena adab itu akan memberikan keberkahan yang lebih. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah." ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين dan berzikirlah kepada Rabbmu pada dirimu secara tadarru dan rasa takut wa khifah <clears throat> wa dunal jahri dan tidak dikeraskan bil ghuduwi wal asal di waktu pagi dan petang wala takum minal ghafilin kata Allah dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita beberapa adab ya dalam berzikir kepada Allah. Apa itu? Yang pertama yaitu wadhkur rabbaka fi nafsik. Dan berzikirlah kepada Rabbmu pada dirimu. Artinya, ya kita berzikirnya tidak dikeraskan. Pada diri kita, disembunyikan. Kenapa? Karena itu lebih ikhlas, lebih jauh daripada ria, Ya, makanya Rasulullah SAW memberikan keutamaan orang-orang yang berzikir itu ketika sendirian. Kata Rasulullah sab'atun yadhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh orang yang akan diberikan naungan pada hari kiamat di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya apa? Warajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Seseorang yang berzikir sendirian lalu ia pun menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita berzikir pada diri kita. Adab yang kedua, tadarruan. Di situ Allah mengatakan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan. Yaitu dengan at-tadarru. Apa itu at-tadarru? wa tadallul wal khudu, ketundukan, karena kerendah hati yang kerendah menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala wal i'tiraf bitaksir dan mengakui akan kekurangan kita bahwa kita ini masih kurang dalam dalam melaksanakan perintah Allah sehingga kita betul-betul tunduk di hadapan Allah tunduk di hadapan ke keagungan Allah Rabbul Alamin <clears throat> itu makna tadarru kemudian yang ketiga di sini wakhifah dengan rasa takut ay al khawf minal muakhadha ala taksir fil amal artinya seseorang merasa takut kalau Allah siksa ia akibat ia lalai dalam beramal. Demikian pula ia takut kalau ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kelalaiannya tersebut. Karena itulah sifat seorang beriman sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون dan orang-orang yang memberikan apa yang Allah berikan kepada mereka sementara hati mereka merasa takut bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah mereka lah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka lah orang yang berlomba-lomba disebutkan dalam musnad Imam Ahmad dari Aisyah bahwa Aisyah bertanya tentang siapa mereka yang disebutkan dalam ayat Al-Mu'minun ayat 60 tadi. Ia berkata, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud ayat tadi seseorang yang berzina, yang mencuri, yang minum arak, lalu ia takut untuk diadab? Kata Rasulullah, tidak, tidak. Wah oh, tidak wahai bintu Siddiq. Akan tetapi ia adalah seorang laki-laki yang senantiasa sholat, yang berpuasa, bersodakah. Tapi ia takut kalau tidak diterima oleh Allah akibat kekurangan yang ia lakukan pada amalan tersebut. Kemudian adab yang keempat dalam ayat tersebut apa? Yaitu an yakuna dunal jahri, tidak dikeraskan. Ya. Tidak dikeraskan. Sebagaimana disebutkan dalam sahihain dari hadis Abu Musa al Ashari bahwa ketika Rasulullah mendengar orang-orang mengeraskan suaranya dalam berdoa di waktu safar, Nabi SAW bersabda, Ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, kasihani diri kalian itu. Sesungguhnya kalian tidak sedang memohon Allah yang tuli lagi gaib. Tapi kalian ini sedang memohon kepada Allah yang mendengar lagi lagi dekat. Bahkan lebih dekat kepada salah seorang, kepada leher unta salah seorang dari kalian. Subhanallah. Disebutkan pula dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah saw melihat para sahabat saling mengeraskan zikir di salat bacaannya. Maka Rasul sabda inna kullakum munajin rabbah fala yajhar ba'dukum ala ba'din. Sesungguhnya kalian ini sedang bermunajat kepada Rabbnya. Janganlah kalian mengeraskan satu sama lainnya, jangan mengganggu yang lainnya. Kemudian adab yang kelima di sini an yakuna bil lisan la bil qalb bahwa zikir itu dengan lisan, bukan dengan hati. Kenapa? Karena Allah berfirman di situ wadunal jahr. Ya, tidak dikeraskan. Ini menunjukkan bahwa zikir itu pekerjaan lisan bukan pekerjaan hati. Tapi hati pun juga harus hadir ketika zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keenam yaitu an yakuna bil ghuduwi wal asal ya berzikir itu yang dianjurkan banyak-banyak yaitu di waktu pagi dan petang. Ayat ini menunjukkan akan keutamaan dua waktu ini, yaitu waktu pagi dan petang. Di waktu-waktu seperti inilah yang kita yang sangat dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh di antara adab berzikir yaitu dilarangnya kita lalai ketika berzikir dan yang kita lalai dari zikir. Ya, lalai ketika zikir, ketika seseorang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah tapi hatinya pergi ke Jakarta, pergi ke sana kemari, tidak hadir. Atau ia ber, berpaling dari zikir sama sekali ini apalagi ini lebih berat lagi. Demikian pula ya akal Islam di antara adab berzikir harus mengikuti petunjuk dan bimbingan Rasulullah. Jangan membuat adab-adab atau <clears throat> tata cara sendiri yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul kita yang mulia. Seperti halnya yang disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwa ketika Ibnu Mas'ud mendatangi sebuah masjid didapati, didapatinya di situ suatu kaum yang sedang melingkar yang dipimpin oleh seseorang kalau pemimpinnya berkata subhanallah seratus kali maka mereka pun mengucapkan semuanya bersama-sama subhanallah selama 100 sebanyak 100 kali. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ma asra'ahala katakum ya ummat Muhammad. Betapa cepatnya kebinasaan kalian hai umat Muhammad. Ya apakah kalian hendak membuka pintu kesesatan atau kalian lebih mendapatkan petunjuk daripada para sahabat? Ini kata Ibnu Mas'ud. Bejana mereka masih basah, baju mereka belum lusuh. Ya kenapa kalian tidak mengikuti petunjuk para sahabat dalam berzikir kepada Allah? Diingkarinya oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya tata cara berzikir Abdullah bin Mas'ud tidak mengingkari berzikirnya, tapi Abdullah bin Mas'ud mengingkari tata caranya dengan seperti itu. Kemudian mereka berkata kepada Ibn Mas'ud, "Ya Abu Abdurrahman, <clears throat> ma illa khairah. Hai Abu Abdurrahman, niat kami baik kok ya, ingin berzikir kepada Allah. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Kam min muridin lil khairi lan yusibah." Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi ia tidak mendapatkannya akibat apa? Tata caranya yang salah. Maka ini ikhwatul Islam. Kita banyak berzikir kepada Allah, akan tetapi tata caranya pun harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang dipahami oleh para sahabatul kiram. Ini saja yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semakin memberikan semangat kepada kita untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pendengar Rujifem demikian secara ringkas di penjelasan dari hakikat zikir, keutamaan dan kefiahnya atau tata caranya. Dan untuk selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab bagi antum silahkan bertanya di lain telepon atau di lain SMS. Kita angkat satu penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Dengan siapa? Dari ini uh, di Cilengsi. Pak ah, ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ini Ustaz. Uh, eh, uh, eh, jikir ba'da sholat Jumat itu Ustaz. Karena kalau di masjid ini ya banyak kan biasa itu biasanya jikir pada Jumat itu surat Al-Ikhlas tiga kali surat anak tiga kali dan surat al falak tiga kali. Nah, bagaimana itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk zikir <clears throat> setelah sholat Jumat itu tidak ada bedanya dengan sholat fardu dan tidak boleh kita menghususkan zikir tertentu ya kecuali dengan dalil membaca e, zikir-zikir uh, yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ketika setelah sholat, maka ini termasuk mengada-ngada dalam syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya belum menemukan, saya sendiri ya tidak belum menemukan tentang dalil atau hadis <clears throat> yang menyebutkan bahwa Rasulullah setelah sholat Jumat itu berzikir dengan membaca qul huwallah tiga kali, Quran Al-Falaq tiga kali dan Quran A'udzu birabbin nas tiga kali. Allahu a'lam. Dan Ustaz kita angkat telepon kedua. Assalamualaikum. Halo. Baik, terputus. Satu SMS dari Akh Ibrahim di Ciketing. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apakah kita berdoa dan membaca Al-Quran termasuk bagian daripada zikir? Jazakallah khair. Jelas, ya doa dan al membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu adalah zikir yang paling afdal ya akhi. Ya, dengan membaca Al-Quran banyak sekali faedah yang kita ambil. Dan bahwa bahkan Al-Quran itu sendiri adalah zikr. Allah bukankah Allah menyebutkan inna nahnu nazzalna zikr wa inna lahu lahafidhun Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikr dan kami pula yang telah menjaganya. Yang akan menjaganya. Juga Allah berfirman wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma barang siapa yang berpaling dari zikri ya zikir kepadaku maksudnya itu Al-Qur'an maka sungguh ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit dalam kehidupan dunia dan kami akan kembalikan pada hari kiamat dalam keadaan ia buta naudzubillah nah Baik, kita angkat penelpon kembali. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Di mana? Dari Arba, dari Piranusa. Oh, ah, ya, silakan. Ya, silakan Pak. Ya, Pak Ustaz, uh, saya mau tanya Ustaz hmm. mengenai zikir menggunakan menghitung itu zikir dengan tangan kiri ini Ustaz. Hmm. Itu hukumnya di mana Ustaz? Karena di buku Syekh Muhammad bin Salih Sulaiman Rajim itu saya pernah baca. Itu nggak apa-apa katanya. Jadi dua-duanya nggak masalah. Satu lagi zikir bertasbih menggunakan alat tasbih saat itu hukumnya juga gimana? Hmm. Di buku itu juga dibilang hanya makur saja katanya hmm. dalam menggunakan alat tasbih. Itu aja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum zikir Berzikir dengan tangan kiri boleh. Ya. Maka tetapi yang paling afdal adalah dengan tangan kanan. Kenapa? Karena tangan kanan itu identik kepada kebaikan. Sedangkan tangan kiri itu identik kepada keburukan. Makanya kita dicuruh cebok pakai tangan kiri. Ya. Makanya tangan kiri itu untuk sesuatu yang buruk. Sedangkan tangan kanan itu untuk sesuatu yang baik. Sedangkan zikir itu adalah baik. Maka kita dianjurkan untuk ya berzikir kepada Allah dengan menggunakan tangan kanan. Tapi kalau dia menggunakan tangan kiri pun tidak mengapa. Kemudian tentang masalah berzikir dengan alat tasbih yang sahih bahwa itu tidak disyariatkan. Kenapa? Karena semua riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa sebagian sahabat berzikir dengan menggunakan kerikil itu adalah riwayat-riwayat yang dhaifah. Sebagian diterangkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Saya anjurkan antum baca kitab Sejarah Tasbih, Tasbih ya. Yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Di situ beliau menyatakan dengan tegas bahwa ya alat zikir yang bernama tasbih itu adalah bid'ah. Dan beliau menyebutkan riwayat-riwayat yang dibawakan oleh orang-orang yang membolehkan tasbih bahwa sebagian sahabat ada yang menggunakannya bahwa itu adalah riwayat-riwayat yang dhaifah tidak bisa dijadikan hujjah Allahu a'lam Baik, kita akan kembali satu penelpon. Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa Pak di mana? Ya, rahmat dari juga ingin Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum wabarakatuh. Ustaz saya orang awam Ustaz ya. Iya sama-sama Pak, orang awam kita juga. <laughs> saya pernah baca dalam ya karangan buku apa namanya buku doa ya mungkin mm -hmm. ini hadisnya apa saya mau tanya Mas Ustaz ada kalimat mengatakan afdalu ma qultu wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah bagaimana Ustaz itu mm -hmm. <clears throat> Jadi rapatnya la ilaha illallah itu untuk uh, Abdul Dikri itu Pak Bagaimana Ustaz? Iya. Terima kasih Pak. Dan telah disebutkan pula dalam bacaan lain afdalul dzikri la ilaha illallah. Afdal dzikir itu adalah la ilaha illallah dan memang la ilaha illallah adalah seutama-utamanya dzikir. Ya, karena la ilaha illallah itu mempunyai makna yang sangat dalam sekali. Bahkan la ilaha illallah adalah kunci surga. La ilaha illallah adalah dakwah para nabi dan rasul. Intisari dakwah mereka adalah la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah seseorang itu yang menjadi halal atau tidak darahnya. Dengan la ilaha illallah Allah masukkan seseorang ke dalam surga dan yang yang lainnya dikekalkan dalam api neraka. Fala ilaha illallah ya adalah ya apa sebuah kalimat yang sangat agung si Allah Subhanahu wa taala. Bahkan la ilaha illallah bisa mengampuni dosa-dosa yang sangat banyak sebagaimana disebutkan dalam hadis bitaqah. Ya, maka kita berzikir dengan la ilaha illallah boleh sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis bahwa Rasulullah menganjurkan kita banyak menyebutkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Di pagi hari kita dianjurkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir 100 kali atau 10 kali. Ketika masuk pasar pun demikian pula la ilaha illallah wahdahu la syarika sampai akhirnya. Ya. Maka kita berusaha ya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang e, disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang mulia. Ya, adapun kemudian mengkhususkan membaca la ilaha illallah seribu kali, kita tentukan jumlahnya tertentu ya tanpa dalil maka ini jelas mengada-ngada perkara dalam agama sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. kita angkat kembali dari SMS dari Abdul Hamid di Bekasi Utara. Ustaz, bagaimana cara berdoa atau berzikir sesudah sholat wajib yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Dan bolehkah doa itu kita atau itu-itu saja diulang-ulang? Jazakallah ya Iya, berzikir setelah sholat ya sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul kita yang mulia adalah Rasulullah setelah salat setelah salam mengucapkan Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Ya demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Adapun setelah sholat langsung berdoa, maka ini yang diingkari oleh para ulama karena tidak bukan petunjuk Rasulullah ya setelah sholat itu langsung berdoa tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu pun hadis yang sahih ya bahwa Rasulullah setelah sholat itu langsung mengangkat tangan dan berdoa bahkan sikap seperti ini dinyatakan oleh para ulama sebagai membuat-buat ya ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya maka kita berzikir Adapun kata Ibnu Qayyim apabila seseorang ingin berdoa maka setelah selesai berzikir setelah selesai zikir-zikir setelah sholat baru seseorang itu silahkan berdoa walaupun Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa tempat doa setelah sholat itu ada sebelum salam karena Rasulullah ya menyuruh kita untuk berzikir setelah di, di belakang setiap sholat dubur kulli sholat dan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dubur di sini itu sebelum salam. Allahu a'lam. kembali dari pesan singkat dari uh, eh, Mutofik di Bogor. Ustaz, bagaimana apabila kita mendoakan anak dalam kandungan sambil mengelus-ngelus? Apakah boleh? Dan apakah hadisnya ada, Ustaz? Jazakallah. Perbuatan seperti ini ya butuh kepada dalil. Apalagi menganggap bahwa mengelus-ngelus ya berdoa sambil mengelus-ngelus orang hamil apa <clears throat> apa perutnya dianggap sebagai sebuah keutamaan tertentu dan sunnah maka ini butuh dalil tidak boleh kita e, menyatakan suatu perbuatan tanpa dalil bahwa itu adalah sebuah keutamaan wa illa kalau tidak demikian pasti ia akan jatuh ke dalam berbuat bid'ah dalam agama ini dan saya belum menemukan dalil yang menunjukkan kepada hal itu bahwa para sahabiat ya ketika berdoa mengelus-elus ya perutnya maka kita berdoakan anak kita berdoa kepada Allah agar dijadikan anak kita ini anak yang saleh. Ya bimbing hidupnya dan dijadikan ia kelak berbakti kepada orang tuanya. Nah. Baik, kita angkat penelpon kembali. Assalamualaikum. Iya, dari mana Pak? Dengan siapa? Ridwan di Pondok Kelapa Pak. Iya, silakan. Nah, ini saya membaca di surah Tata Cara Salat Nabi karya Said bin Ali bin Al-Fahani. Mm di halaman 217 hmm. membaca zikir disunahkan bagi kita untuk mengeraskan suara jika semua orang telah selesai dari sholatnya. Iya. Bagaimana nih Ustaz? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi khilaf para ulama tentang mengeraskan zikir setelah sholat. <clears throat> madhab ya sebagian ulama dan ini madhab Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwasannya zikir setelah sholat itu hendaknya dikeraskan berdasarkan riwayat Ibnu Abbas bahwa kami tidak mengetahui ya selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan takbir. Ini menunjukkan kata mereka bahwa Rasulullah zikir setelah salatnya itu dikeraskan. Adapun mazhab Syafi'i menyatakan bahwasanya zikir setelah salat itu adalah tidak dikeraskan karena dikembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawl dan berzikirlah kepada Rabbmu pada dirimu dalam keadaan tadarru demikian pula dalam keadaan takut dan tidak mengeraskan suara dan Imam Syafi'i rahimahullah menjawab hadis Ibnu Abbas tadi adalah bahwa Rasulullah mengeraskan zikir itu dalam rangka mengajarkan kepada sahabat tentang zikir-zikir setelah sholat maka dalam membabi ta'lim boleh ya kalau itu mem ternyata dalam rangka mengajarkan itu diperbolehkan untuk dikeraskan, tapi untuk tidak tidak untuk terus menerus. Maka yang sahih dan yang rajih adalah pendapat Imam Syafi'i tadi yang lebih-lebih sesuai dengan ayat perintah kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa dikeraskan. Dan bahwasanya hadis Ibnu Abbas tadi dibawa untuk berzikir eh, untuk apa Rasulullah dalam rangka e, mengajarkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lebih-lebih akhi, apabila zikir itu dikeraskan, tentu akan mengganggu ya yang pertama temannya yang lain, yang kedua orang-orang yang salat masbuk. Itu pun akan terganggu. Nah. Baik, kita ingat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana? Ustaz, dari Wahid, dari Depok. Oh, Ayo, iya, silakan. Karena, karena mau bertanya, Ustaz, tadi kan disebutkan bahwa Eh, zikir atau doa uh, setelah sholat itu yang sahih adalah setelah uh, sebelum kita salam ya setelah setelah selesai baca tahiyat. Nah itu apakah hanya berlaku pada sholat wajib saja atau termasuk seluruh sholat termasuk sholat sunat? Kita jasa Assalamualaikum. Ya yang saya ketahui ya zikir-zikir yang di eh, doa-doa uh, yang diajarkan Rasulullah Allahumma inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik itu adalah di salat sholat wajib ya. Allah alam yang jelas coba antum tanya kepada teman apa ustadz yang lain yang lebih alim ya apakah itu khusus untuk sholat wajib ataukah untuk juga untuk sholat sunnah walaupun kalau kita perhatikan perkataan Rasulullah kepada Muaz, ya Muaz la tada'anna tubura kulli salatin jangan kamu tinggalkan di belakang setiap sholat Rasulullah mengatakan di belakang setiap sholat sedangkan ini umum ya baik yang wajib maupun yang yang sunnah Allah a'lam nah. kembali dari pesan singkat saat dari ah Zulkifli di Depok Maaf pertanyaan Anda menyimpang dari materi pagi ini. Pertanyaan Anda, bolehkah umat Islam, ya, umat Muslim mengadakan walimah atas khitan dan bagaimanakah hukum walimah tersebut? Mohon sedikit uraiannya, saudara Jazakallahu khair. Telah ada fatwa dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah bahwa mengadakan walimah khitan boleh-boleh saja. Tapi jangan diyakini bahwa itu adalah sunnah. Karena Rasulullah tidak pernah melaksanakannya oleh sahabat. Tidak pula tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka tidak mengadakannya itu lebih baik. Karena itu lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah. Ya, saya kembali di pesan singkat. Ustaz, e, istri Anas sakit stroke hampir satu tahun setengah, jadi tidak bisa untuk mengambil air wudhu. Dan jadi selama ini tayamum terus bagaimana hukumnya? Tolong dijelaskan ya, kalau memang dia keadaannya demikian ya sulit untuk mengambil air wudhu sulit dan susah maka la yukallifullahu nafsan illa usaha Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya ya Allah alam baik kembali dari pes uh, telepon assalamualaikum Waalaikumsalam ya dari mana umi umi Jauhar di Depok ya silakan ah, ini Ana mau tanya ya, mungkin agak sedikit menyimpang tentang jamak kosor untuk sholat gitu ya ada beberapa orang yang mengatakan harus lebih dari sekian kilometer baru boleh e, menjama atau mengkosor sholatnya atau ada lagi yang mengatakan harus e, berada di luar dari luar kota gitu itu hitungannya baru bisa dikosor dan jama. mohon penjelasan dari Ustaz Jazakallah khairan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu Fatwa berkata tidak ada satupun hadis-hadis ya yang sahih yang membatasi tentang e, jarak safar. Sedangkan kaidah syariat berkata segala sesuatu yang tidak diberikan batasan dalam syariat maka dikembalikan batasan tersebut kepada adat istiadat. Maka dikembalikan e, apa batasannya kepada adat istiadat. Maka coba ya ibu lihat adat istiadat yang ada di negeri kita ini. Ya, apakah perjalanan dari Jakarta ke Bogor itu sudah dianggap eh, apa? Dianggap kos apa safar atau belum? Apakah perjalanan dari Jakarta ke Cilengsi sudah dianggap safar apa belum? Ini dikembalikan kepada adat istiadat. Ini patokannya. Allahumma. Kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Ya, dari mana Pak? Dari Abu Ya, silakan. Barakallahu Iya. Eh, ada seorang ikhwan yang menghabiskan waktunya dalam satu pekannya itu satu jam untuk memainkan game permainan game strategi perang di komputer dan mm-hmm. uh, eh, pertanyaannya apakah uh, game strategi perang itu uh, dia beralasan bahwa game strategi perang itu bermanfaat apabila terjadi perang gitu Zat. alasannya pertanyaannya apakah hukumnya menjadi uh, tidak lagi uh, menjadi mubah atau menjadi makruh tetap makruh Assalamualaikum iya akal Islam azakumullah game-game strategi perang itu pada asalnya mubah-mubah saja kecuali kalau memang melayu, melalaikan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua sehendaknya seorang ikhwah lebih mendahulukan yang terpenting untuk dirinya dan agamanya Iya. Kalau ia memahami tentang membaca kitab-kitab yang lebih bermanfaat, yang berhubungan dengan akidah, dengan tauhid, demikian pula tentang bagaimana jihad dalam Islam yang disebutkan oleh para ulama, ya bagaimana hukum-hukum dalam berperang dalam Islam, agar dia faham dan fakih, tentu itu lebih bermanfaat daripada memperhatikan atau eh, apa memainkan game-game tersebut. Lebih-lebih game-game itu hanya sebatas game ya tidak sesuai dengan kenyataannya. Maka dari itu hendaklah seorang ikhwah jangan tertipu oleh rayuan-rayuan gombal iblis. Ya hendaklah ia mengambil yang lebih bermanfaat untuk dirinya, untuk agamanya dan untuk masyarakatnya. Nah. Ya, kembali dari pesan singkat. Ustaz mohon penjelasan bagaimana hukum bekerja di perusahaan pertelevisian. Jazakallahu khair. Sudah kita ketahui akal ya, Islam bahwa pertelevisian di zaman sekarang ini lebih mempertontonkan aurat-aurat, memperlihatkan tentang ya kemusyrikan, kebaktilan, Demikian pula menjadi corong buat orang-orang Yahudi untuk merusak kaum muslimin. Kalau para ulama dalam kitab-kitab fikih mengatakan tidak boleh menjual ya senjata di zaman fitnah, kita pun bisa kata-kata kita katakan tidak boleh Anda bekerja di, di tempat per, apa di di di apa perusahaan pertelevisian. Akibat kenapa? Karena pertelevisian yang ada semuanya ya me menyeru kepada kebatilan, mempertontonkan aurat sehingga pada waktu itu masuk dalam firman Allah wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan jangan kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah. Baik, satu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Umi? Dari Tambun Ibu ah, Dewi. Dewi. Uh, gini Pak Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, gimana Pak Ustaz kalau misalnya dikir itu dipakai untuk pengobatan kan banyak itu ya Pak ya pengobatan alternatif atau kita pakai sendiri buat ngobatin gitu misalnya gitu ya. Uh, itu disunahkan nggak? Sekian ya Ustaz ya, syukron saya mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita rukyah itu dengan menjampi ya tempat-tempat yang sakit dengan bacaan-bacaan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau itu maksudnya yaitu ruqyah, maka itu jelas disyariatkan. Ya selama ruqyah itu dengan sesuatu yang sesuai dengan syariat. Ya dengan membaca Al-Fatihah sebagaimana dilakukan Abu Sa'id Al-Khudri terhadap kepala kampung yang disengat kelajengking Demikian pun Rasulullah SAW membaca ya doa kepada orang yang sakit azhibil ba'sa rabban nas. Ishfi anta syafi la syifa illa syifa shifa'an la yughadiru saqma. Demikian pula maka Jibril ya ketika menjampi Rasulullah arqik sampai akhirnya dan yang lainnya. Maka kalau itu yang dimaksud yaitu yaitu dengan memberikan ruqyah ruqyah maka itu adalah diperbolehkan disyariatkan. Adapun kalau yang dimaksud dengan yang ditanyakan tadi yaitu diperintahkan yang kita untuk membaca zikir-zikir tertentu dengan bilangan-bilangan tertentu maka ini sama saja membuat syariat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya diperintahkan untuk membaca ini ya, misalnya baca saja untuk menghilangkan penyakit ibu ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah seratus ribu kali atau seribu kali atau tiga ribu kali tanpa dalil maka ini sama saja mengadang-adakan sebuah bid'ah dalam agama kita ini iya nah tapi kita angkat kembali dari pesan singkat dari Pak Karman di Cariu. Ustaz, apakah berobat ke paranormal atau ke dokter sama saja? Yang penting kan hati kita berkeyakinan kepada Allah. Bagaimana Pak Ustaz? Ya akal Islam ma'azakumullah. Perkataan yang penting hati kita berkeyakinan kepada Allah adalah perkara yang batil. Karena ini adalah madhab murjiah. Kalau anda beriman kepada Allah, seharusnya konsekuensinya adalah anda melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Dan Allah menyuruh kita untuk mentaati Rasul kita yang mulia. Dan Rasul yang mulia telah melarang kita untuk mendatangi para dukun, para normal, orang pintar dan yang lainnya. Rasulullah SAW sabda man atakahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun lalu ia membenarkan apa yang ia ucapkan sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis-hadis yang melarang perdukunan sangat banyak sekali. Maka kalau anda berkata yang penting saya percaya kepada Allah, sebatas anda percaya kepada Allah, tidak bermanfaat bila anda menyekutukan Allah, bila anda melanggar perintah Allah, sebagaimana orang-orang musyrikin pun pada zaman Rasulullah percaya akan adanya Allah, tapi mereka kemudian menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tetap kafirkan mereka maka ya akhal Islam azakumullah ya <clears throat> bila Anda yakin dan beriman kepada Allah maka taatilah Allah taatilah perintah Allah jauhilah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala nah kembali kita angkat dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fik. Ustaz Anda mau tanya bagaimana sikap Anda apabila ingin mengikuti metode beragama para salafus soleh akan tetapi orang tua tidak setuju dan melarang saya. Bagaimana sikap Anda yang terbaik untuk mereka berdua? tetap kita untuk mempergauli mereka dengan dengan penuh kebaikan dan ihsan. Adapun kemudian ia melarang kita dari kebaikan atau menyuruh kita kepada keburukan, maka tidak boleh kita mentaatinya. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk dalam rangka memaksiati Allah. Bila Allah menyuruh dan Rasulullah mewajibkan kepada kita memelihara janggut, Kemudian orang tua kita melarang untuk memelihara janggut, tidak boleh kita mentaati orang tua kita. Allah dan Rasulnya lebih kita taati. Bila orang tua kita yang melarang kita untuk <clears throat> ya memotong e, apa kain di atas mata kaki, maka kita tidak boleh mentaati orang tua kita dalam memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh meninggalkan sebuah perkara yang sifatnya sunnah saja bila memang mereka melarang kita berbuat demikian ya untuk kemaslahatan, tapi dalam masalah-masalah yang sifatnya wajib dan maksiat, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka memaksiati Allah Rabbul Alamin. Nah. Kemudian dari Akhbadi di Cikarang yang bertanya melalui pesan singkat, Ustaz Anas sering beristighfar dalam hati, apakah hal ini diperbolehkan? Sudah disebutkan tadi bahwa zikir itu adalah tempatnya di lisan dan ia adalah pekerjaan lisan. Ya, maka yang diberikan pahala oleh Allah adalah yang sesuai dengan syariatnya.